Alhamdulillahirrabbilalamin Wal'akibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala zalimin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Amma ba'd. Pertemuan yang lalu telah kita ambil makna al adalah fatwa ala alihi yang telah diisyaratkan oleh penasyarah yaitu Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala adanya silang pendapat di kalangan para ulama tentang makna al Terkhusus pada perkataan beliau ini apa yang dimaksud dengan alihi yaitu Nah itu makna al syakhs. Sekarang wa ala alihi pada salawat yang dibacakan oleh Syekh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Makna alihi di sini apa? Makna yang paling bagus yaitu pengikut-pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya atba, ya pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mana alihi di sini? Mana yang paling bagus adalah pengikut beliau apa Mujahid? Nah, karena ahli di sini tidak bergabung dengan asbab. Jadi pada penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala di sana beliau perinci dengan lebih lengkap lagi akhwanifilah. Bahwasanya al dalam salawat ketika disebutkan atba maka alu maknanya adalah ahlul bait. Yani wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Ini berarti makna alihi di sini adalah ahlul bait yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau alihi yakni al rasul tidak disebutkan setelahnya atba maka maknanya adalah sebagaimana disebutkan di sini mencakup semua pengikut-pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mahfum? Nah, sekarang siapa saja yang bait itu? kemarin telah kita sebutkan sebagai faedah tambahan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang masyhur dengan istilah ahlul bait. Siapa mereka itu? Apa Ubay? Alu Amin, Alu Ja'far, Alu Abbas, Halo? Rabi'ah? Halo? Rabi'ah Ibn Man? Rabi'ah Ibn Al-Harith Ibn Abdul Muttalib Masih tersisa satu siapa? Alu Ali yang pertama kali Tapi ini lima keluarga yang berserta keturunannya terus yang masuk dalam ahlul bait atau dengan istilah yang lebih mudah apa bahwasanya ahlul bait siapa saja yang diharapkan atas mereka sadaqah lalu apakah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk ahlul bait? di apa saudara istri-istri Nabi masuk dalam ahlul bait tidak? Nah, ahlul bait ya tabaran. Tayyib. Bedanya apa dengan ahlul bait yang golongan pertama tadi? Dari si maulanya, ya. Kalau maulah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diharamkan sedekah. Sedangkan maula ahlul bait yang asli yaitu lima ya, lima keluarga tadi maka diharamkan juga sedekah pada maula-maula mereka. Karena Rasulullah pernah mengatakan inna maula qaumi minhum karena sesungguhnya maula suatu kaum itu bagian dari kaum itu sendiri. Tayyib. Indah ya Ja'far wa ashabihi sahabat-sahabat Rasulullah. Siapa mereka itu? Hah? Yang mengikuti Rasulullah, kita berarti sahabat ini. Kita mengikuti Rasulullah ini. Indahnya, Anda lupa ya. Orang yang bertemu dengan Rasulullah bertemu Rasulullah mati dalam keimanan berarti kalau bertemunya masih dalam keadaan kafir kemudian Rasulullah meninggal dia baru masuk Islam sahabat bukan bukan lalu bagaimana pengertiannya ini entah kayak Abah Muhammad Jogja. Nah, bertemunya ini dalam keadaan iman. Orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah ya, dalam keadaan iman kepada beliau, bertemu kepada beliau ya, dan beliau masih hidup beriman. Ya. Kemudian mati di atas keimanan tadi man laqiya Nabiya sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi ya mukminan bihi dalam keadaan beriman ya. bertemunya Rasulullah itu dalam keadaan beriman beriman kepada beliau dan mati di atas keimanan inilah sahabat kita lanjutkan qala rahimahullahu taala wa sallama tasliman Assalamu bimakna tahiyyah Awi salamatu minal naqaisi wal radha'il Pada lafaz salawat Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Semoga salawat Allah subhanahu wa ta'ala atas beliau dan atas pengikut-pengikut beliau serta sahabat-sahabat beliau dan semoga salam tercurah kepada beliau dengan salam yang berlipat-lipat. Tayyib. Nah, sekarang salam ini yang dimaksud apa? Assalam di makna tahiyah, yaitu bermakna penghormatan atau juga bisa bermakna assalamah minan naqaisi wa keselamatan dari kekurangan-kekurangan dan keburukan-keburukan. Ini kandungan dari makna as Jadi bisa dua-duanya ikhwan kita. Bisa bermakna penghormatan, ya ini penghormatan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bermakna doa agar dijauhkan atau diselamatkan dari semua kejelekan-kejelekan dan kekurangan-kekurangan. Wa qawluhu mazida ismu maf'ulin min ziyadah. Isim maf'ul dari ziyadah. Wa hiya numu yaitu bertambah. Mana ziyadah itu tambahan. Peningkatan. Berarti pada wasallam maka Imam Mazidah yaitu meminta keselamatan dengan keselamatan yang berlipat-lipat. Minta tambahan agar meningkat. Wajah Abi salati Wasalam imtihalan imtithalan liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan Syekh yakni Syekhul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullah taala menggabungkan di sini antara salawat serta salam dan mana as telah kita lewati yang dibedakan maknanya apabila salat dari Allah untuk nabinya maknanya apa kemudian salat dari para malaikat serta as dari selain mereka telah kita lewati pada tempat Demikian pula assalam. Sebagaimana baru saja kita baca. Nah, digabungkannya di sini salawat serta salam sebagai bentuk penunaian perintah Allah Subhanahu wa taala pada firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi." Salawatlah kalian atas beliau, yaitu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pasal taslima dan bersalamlah kepada beliau dengan sebenar-benar salam. Karena salam tadi bermakna tahiyyah juga bermakna apa? Assalamu'alaikum alaikum Doa akan diselamatkan dari kekurangan-kekurangan dan keburukan-keburukan. Tahiyah. Amma ba'du. Kalimat ini akhwanifillah sering kita ucapkan. Namun apa maknanya? Kalau setiap pembukaan-pembukaan pelajaran misalnya atau khotbah atau bahkan pada kitab-kitab seperti ini ada amma ba'du. Baik. Apa maknanya? Qala hafizahullah hadhil kalimatu yu'ta biha lil intiqali min uslubin ila uslubin akhar. Ya kalimat yang seperti ini yaitu amma ba'du didatangkan untuk berpindah. Ya berpindah dari satu uslub ke uslub yang lain. Ini yang dipilih oleh Syekh Al-Fauzan Hafidahullah taala. Akan tapi ikhwanifillah Hal ini dikritik oleh Syekh Ibn Utsaimin Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala pada kitab beliau Asyarh al muhti. Beliau katakan wa amma qawlu ba'dihim kalimatun yu'ta biha lil intiqali min uslubin ila akhar fa hadha ghairu sahih pun perkataan sebagian mereka ini sebagian para ulama bahwasanya amma ba'du itu didatangkan untuk berpindah dari satu uslub ke uslub yang lain ini tidaklah benar. Kenapa? Li'annahu da'iman yantakilul ulama'u min uslubin ila akhar wa la yatuna bi amma Karena Para kan ulama senantiasa mereka berpindah dari satu uslub ke yang lainnya dan mereka tidak mendatangkan lafaz amma ba'du. Namun amma ba'du ini didatangkan di awal-awal dan kita dapati pada pertengahan-pertengahan kita para ulama berpindah dari satu uslub ke uslub yang lain. Tapi tidak ada amma ba'du. Iya. Sehingga apa yang dikatakan di sini oleh Syekh Al-Fauzan Hamidahullah Ta'ala Sebagaimana dikritik oleh Al-Alamah Ibn Uthaymin Ghairu sahih Bukan penjelasan yang benar Taib akan tetapi Amma ba'du tersebut didatangkan untuk berpindah dari mukaddimah menuju ke inti. Dari mukaddimah menuju ke perkara yang mau disampaikan. Tidak semua usul, ya. kan tapi perpindahan dari mukaddimah ke inti yang mau disampaikan. Wa maknaha mahma yakun min syai' Sehingga taktik dari perkataan tersebut mahma yang pun syai'in ba'da dzalik fahadha i'tiqad. Ini makna amagat jadi ya. Intinya berpindah, berpindah ya. Adapun setelah itu Adapun setelah itu ya, dari apa-apa yang disebutkan tadi, maka inilah iktikad firqah najiyah. Baru kemudian mulai beliau sampaikan inti yang akan disampaikan. Baik. Wa istahabu al-ityanu biha fil khutabi wal mukatabat dan disunahkan mendatangkan yang demikian itu pada khutbah-khutbah dan penulisan-penulisan. Kenapa dikatakan sunnah iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yaf'alu sebagai bentuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau melakukan yang demikian itu. Baik. Sebagaimana hal ini ditunjukkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim pada kisah pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suratnya kepada Hirakal. Taib untuk menyeru Hirakal masuk Islam. Pada surat tersebut beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau min Muhammadin Rasulillah ila hirakal adhim Rum salamun ala man ittaba'al huda amma ba'd Rasulullah menggunakan amma ba'd setelah pembukaan ini diantara dalil disunahkannya mendatangkan amma ba'du pada khutbah-khutbah maupun pada penulisan-penulisan. Tayyib. Fahada i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Kita ambil satu persatu. Fahada isyaratun ila ma tadammanathu hadhihi risalah. Maka inilah ya, jadi inilah adalah isyarat untuk menunjukkan apa-apa yang dikandung dalam risalah tersebut, dalam kitab beliau ini. Yaitu apa? aqidah al-wasitiyah. Wahtawat alaihi min al-aqaidil imaniyah allati ajmalaha biqaulihi wa huwa al-imanu billahi ila akhirih. Yang mencakup tentang akidah-akidah yaitu keyakinan-keyakinan keimanan yang wajib diimani oleh setiap muslim yang beliau telah sebutkan secara global. Ya, Allati ajmalaha maknanya yang telah beliau sebutkan secara mujmal, secara global dengan perkataan beliau setelah itu yaitu wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'di ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, lafaz ini merupakan perkataan yang global yang mencakup perkara-perkara yang akan beliau sampaikan secara terperinci pada kelanjutan kitab. Taib. Jadi insya Allah kita sudah mulai masuk ke inti kitab Ikhwanifillah. Barakallahu fikum. Nas'alullah taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.